بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد berkata rahimahullah ta'ala fa'idha qila laka dan jika dikatakan kepadamu ma awwalu manazilil akhirah apa yang pertama dari tempat bersinggahnya akhirat Fakul maka ucapkanlah awalu manazilil akhirah al-qabr. Awal tempat bersinggahnya terhadap akhirat adalah kubur. Yang dikubur. Berpindah manusia dari alam dunia ke alam akhirat melewati kubur. dalilu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Utsman bin Affan semoga Allah meridainya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan innal qabra awwalu manazil akhirah sesungguhnya kabar kuburan itu adalah awal tempat singgahnya terhadap akhirat fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu dan jika dia selamat darinya maka apa yang setelahnya itu mudah baginya wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu dan jika dia selamat darinya jika dia tidak selamat darinya maka apa yang setelahnya itu lebih dahsyat lagi darinya akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa huwa haditsun hasan ada sini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi Ibnu Majah dan Ahmad dan dia adalah hadis yang hasan sebab hadis ini Utsman mengatakan seperti ini yaitu menyebutkan perkataan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini ketika beliau datang ziarah kubur. Kemudian ada salah seorang sahabatnya bertanya ketika melihat beliau menangis, meneteskan air mata hingga membasahi jenggot beliau. Dikatakan kepada beliau ketika disebutkan al-jannah dan neraka beliau tidak menangis. Kenapa ketika menziarahi kubur menangis? Beliau pun kemudian menyebutkan hadis ini bahwasanya beliau mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang hadis ini bahwasanya awal tempat bersinggah di akhirat itu adalah kubur. Siapa yang selamat di kubur itu maka di akhiratnya nanti akan selamat. Dan siapa yang di kubur tersebut tidak selamat yaitu dia mendapatkan azab padanya maka di akhirat akan lebih azabnya dia akan dapatkan. Dan di sini menunjukkan pula tentang penetapan adanya azab kubur dan beliau akan menyebutkan yang selanjutnya. Poin yang ke ke-34, faida qila laka dan jika dikatakan kepadamu, "Madza ta'taqidu fi azabil qabri wa na'imihi?" Apa yang engkau yakini pada azab kubur dan kenikmatan kubur? Fakul maka katakan a'taqidu annahu haqqun liman kana lahu ahlan. Aku meyakini bahwasanya dia itu hak benar adanya bagi orang yang padanya memiliki mengetahuinya yaitu memiliki pengetahuan terhadap azab kubur wadalilu hadis Aisyah dan dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabri tentang azab kubur Faqala maka beliau mengatakan azabul qabri hakun. Azab kubur itu adalah hak. Itu layak bagi orang yang menjadi penduduknya, penghuninya. A'taqidu annahu hakun liman kana lahu ahlan. Aku meyakini bahwasanya adab kubur itu adalah benar adanya bagi orang yang layak untuk mendapatkannya. Atau begitu pula yang layak mendapatkan kenikmatannya, maka hal tersebut adalah hak benar adanya. Muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari dan ini adalah lafaz Al-Bukhari. Dari hadis yang kita sebutkan menunjukkan tentang adanya azab kubur dan ini sebagai bantahan terhadap Hizbut Tahrir, kelompok yang menyimpang yang disebut dengan Hizbut Tahrir atau kelompok lainnya. Mereka mengingkari tentang adanya adab kubur. Alasan mereka bahwasannya hadis-hadis yang berkaitan dengan adab kubur itu adalah hadis ahad akan tetapi mereka tidaklah benar dalam pendalilan mereka karena hadis tidak dibedakan antara ahad dan mutawatir. Semuanya dikatakan hadis, manakala hadis itu sahih, baik dia ahad ataupun dia mutawatir tetap diterima. Tidak boleh untuk ditolak-tolak. Dan kemudian bila sebutkan lagi wa anha dan dari Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Kana yata'awwadu min fitnatil qabri wa azabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulunya beliau meminta perlindungan dari fitnah kubur dan juga dari azab kubur dan dari fitnah Masyihid Dajjal fitnahnya Dajjal muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berlindung dari sesuatu yang tidak ada. Dan beliau berlindung di sini dari fitnah kubur, yaitu pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur yang pernah kita sebutkan, man man rabbuk siapa rabbmu, wa man man nabiyuk siapa nabimu, wa ma dinuk dan apa agamamu. Itu akan ditanyakan dan itu disebut dengan fitnatul kubur. Kemudian azabul qabr, itu azab kubur dan telah kita lewati pada kajian kita tentang ahkamul janais. Di sana disebutkan tentang dua orang yang diadab di dalam kubur, bukan karena diadab bukan karena dosa besar. Akan tetapi karena melakukan namimah, adu domba, atau dia kencing dengan tidak membersihkan membersihkannya atau tidak bersuci padanya. Itu juga penetapan tentang adanya azab kubur. Kemudian wafihi isbatu azabil qabr dan pada hadis ini ada padanya penetapan tentang azab kubur. Wafitnatil fitnatil qabr dan fitnah kuburan, wa dajjal al-akbar dan fitnah dajjal al-akbar. Disebutkan al-akbar di sini karena dajjal-dajjal sudah bermunculan dari dahulu hingga sekarang. Dajajilah yaitu para dajjal. Akan tetapi yang disebut dengan Dajjal Al-Akbar yaitu Dajjal yang paling besar yang telah kita sebutkan hadis hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yang mengkisahkan tentang keberadaan Dajjal Al-Akbar yang berada di dalam gua. Kemudian beliau sebutkan lagi wa min adillati ala na'imihi hadisul bara dan dari dalil-dalil yang menunjukkan atas kenikmatan kubur adalah hadis al-bara wa fihi dan padanya wa ammal mu'minu fayuqalu dan adapun orang mukmin orang beriman maka dikatakan min minal jannah maka pakaikanlah dia dari jannah yaitu berikan kenikmatan di dalam jannah waftahu lahu baban ilal jannah dan bukakanlah bukakanlah untuknya pintu ke jannah dibukakan pintu ke jannah Kemudian fayatihi min tibiha rawhiha. Lalu didatangkan kepadanya dari wanginya dan dari rasa harumnya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Lalu diluaskan untuknya di dalam kuburnya sejauh matang memandang. Di kuburan yang sangat sempit ketika dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka di dalam kuburnya itu akan diluaskan sejauh mata memandang. Dia pun mendapatkan kenikmatan. Apa yang dia apa yang Allah berikan kenikmatan dia akan menikmatinya di dalam di dalam kubur. Dan ini menunjukkan kalau nanti di akhiratnya lebih baik daripada itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman tadi. Kemudian beliau sebutkan lagi poin yang ke-35 dan dan hadis yang kita sebutkan tadi akhrajahu Ahmad diriwayatkan oleh Ahmad fil musnad di dalam musnadnya. Wa huwa haditsun sahih dan dia adalah hadis sahih. Jadi eh, dari apa yang kita sebutkan dari dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini menerangkan kepada kita tentang adanya azab kubur juga adanya kenikmatan-kenikmatan di dalamnya yang ini telah diingkari oleh sebagian kelompok dari orang-orang yang mengandalkan akal mereka. Yang sebagaimana telah kita sebutkan di antara mereka adalah Hizbut Tahrir. Yang mereka menyebutkan bahwasanya azab kubur itu tidak ada. Juga dari kalangan Mu'tazilah. Kalau Hizbut Tahrir Mu'tazilah modern. Yaitu Mu'tazilah gaya baru mereka. Dan Mu'tazilah yang sebelumnya juga ada dari mereka mengingkari adanya azab kubur. Alasan mereka karena karena azab kubur itu hadis-hadisnya adalah hadis ahad, yaitu yang meriwayatkan hadisnya hanya dari seorang perawi. Kalau dari sahabat hanya satu sahabat, dengan itu mereka tidak menerima. Maunya mereka hadis itu mutawatir, mutawatir. Kan tetapi telah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang adanya adab kubur. Yusabbitullahu amanu bil sabit fil dunia. Dan Allah akan mengokohkan dengan perkataan yang kokoh kepada orang yang yang dia beriman di kehidupan dunianya dan disebutkan wafil akhirah dan di akhiratnya juga. Dan disebutkan oleh para ulama ayat tersebut menerangkan tentang orang yang beriman dia di di dalam kubur nanti akan diberi kekokohan ketika datang pertanyaan dari dari malaikat yang menanyakan tentang tiga pertanyaan seperti yang telah kita sebutkan. Man rabbuk siapa rokmu Man nabiyuk siapa nabimu? Wa ma dan apa agamamu? Adapun orang orang kafir atau orang munafik, maka mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Walaupun pertanyaan tersebut di dunia mudah dijawab, akan tetapi ketika di akhirat nanti tidak memiliki kemampuan bagi mereka yang tidak memiliki keimanan untuk menjawab. Maka diazablah mereka. Hingga orang-orang munafik menyatakan, ha ha la adri. Ha ha, aku tidak mengetahui. Sami'tunna nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu lalu aku mengucapkannya dia pun kemudian diazab dengan azab yang pedih di dalam kubur dan di akhiratnya nanti akan mengalami azab yang lebih besar dari itu dan kita cukupkan dulu sampai di sini ada pertanyaan